Niki luar biasa. Dikatakan hum amanul ardi fadakiri. Bumi niki aman. Kados gunung-gunung niku membuat stabilnya bumi supaya tidak banyak goyang. Pakune bumi gunung Sing ke bumi, ke gunung, ke ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah Rahmat dan lil alamin. Keranten rahmat Rasulullah bumi aman. Keranten rahmat yang Allah berikan kepada Rasul dan duriyah serta pewaris-pewarisnya termasuk beliau yang kita kholi di malam hari ini membuat amannya bumi. Lah niki kathah tiyang sing boten paham. Kuburane wali karo kuburane gali iki tetep beda. Nggih, kuburane wali dugene tiyang sak ngene kathah. Tadi alhamdulillah akhina fillah saking ana sapa asma jenengan sinten Muzayyin Anas Muzayyin Masya Allah Beliau telah menyampaikan tadi bagaimana Imam Syafi'i termasuk negosi ngaman-ngaman ke bumi. Bumi ini kini boten nenten wali-wali, ancur remuk ning Indonesia niki ning boten nenten acara hall-hall kados dan Boten nenten solawat-solawat, ancur. Makanya saya lihat tadi Masya Allah polisi ini sak menuagai. TNI Polri komplit Ya, jajaran muspika muspika komplit, orang kita nenek sing mungkin berhalangan, enten sing mewakili. Ini yang akan membuat selamatnya negeri dan bumi ini. terus alhamdulillah terus. Hal jangan sampai berhenti. Enten sing tanglet ini kalau tambah, kalau nambahi akan apa ingkang disampaikan saudara kita Bapak Kiai tadi dari Wonosobo kalau di dunia ini tidak ada peringatan-peringatan haul, peringatan maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, menungso-menungso ini boten nenten sing genah. Pasti tidak genah, itu pasti. Sebab boten paham kanjeng Nabi. Maulid berarti memperingati hari kelahiran Rasulullah dan meninggalnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj memperingati bagaimana Mi'raj Nabi Muhammad dengan perintahnya sholat. Terus nuzulul Quran meringati bagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Ini maksudnya dikum, dikempalakan dengan sedoyo termajlis-majlis kados ngeten. Kajingin apa ngertos eh nek bulan recep nih, bulan Isra Mi'raj ngono lho. Lah sing ora gelem-gelem ora mudeng nek Isra Mi'raj bulan ini bulan apa ora mudeng. Al-Quran ini turun kapan ora paham. Soalnya syirik. Tidak boleh. Zaman Rasulullah tidak ada peringatan nuzul Quran. Zaman Rasulullah ini ada peringatan Isra Mi'raj. Ora diperingati. Rasulullah langsung Isra Mi'raj ada tadi peringati. Sing meringati itu segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kita memeringati itu boleh. Sekarang sedang terjadi diperingati apa kok sedang terjadi? Lah yang diperingati itu dulu terjadi seperti ini. Ayo dieling-eling ngopo to? Biyen wis merot oh ngoten. Napa to Sunan Griping niku pripun ngoten terus. Apa yang bagus dijalankan dan pasti beliau-beliau manusia yang bagus. Nek mboten bagus mboten enten sing ziarah. Enten sing sanjang. Allah Bib Elvis, eh, Elvis, Elvis Presley ini Mudeng-mudeng Elvis Presley. Wong desa gitu. Elvis Presley sing godheke sakmene iki lho, pemain rock and roll. Itu sing ziarah yo ya akeh. <laughs> Dadi kurang ajar kurang ajari wong-wong kuwi naudzubillah min dzalik ya. Seko eleke atine iki. Ngomong ziarah Sunan Gridek karo ziarah Elvis Presley iki padha. Lha stres ngomong kuwi. Lah waktu saya ziarah Elvis Presley niku apa ila hadrotin Nabi lah ora ila hadratin Nabi Muhammad Elvis Presley orang ini eh, Al-Fatihah orang mungkin kono ya paling terus niru godeke niru gayane terus katoke komprang dijawake sithik tapi kalau pergi ke tempat makam para wali pasti masuk ke dalam makam itu kita ingat Allah tidak ingat kepada yang lain Allah dulu yang kita ingat Assalamu alayka ya ahli kubur. Assalamu alayka ya waliullah. Assalamu alayka ya sunan. Assalamu alayka. Diucapkan salam mung Rasulullah yang ngajar kuwi yo. Ya. Lah kuwi ora kena ziarah, kulino mung wis ngono kuwi. Akhirnya, hati-hati he, eh, wong ahli sunnah wal jamaah. Nanti di akhir-akhir zaman ini mulai semua kegiatan-kegiatan yang mengingat Allah, mengingat Rasul, mengingat apa kejadian-kejadian yang besar dihancurkan dengan dalil tidak ada tuntunan. Dengan dalil tidak ada di dalam Al-Quran. Termasuk sem Arab Saudi. Mereka Arab Saudi ini. Rumah Rasulullah ini dihancurkan malah. Rumah Khadijatul Kubro dihancurkan. Rumah Sayyidina Abu Bakar dihancurkan katanya tidak diperbolehkan orang ke sana takut musyrik, takut syirik, gue disembah omahe Kanjeng Nabi. gue disembah rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, disembah-sembah karo wong-wong NU, sanjangi ngoten. Dihancurkan diganti napa? Sakniki sekitar Mekah bangunan hotel-hotel kados ten Amerika. Lah bangun hotel menami dan Mekah niku mboten syirik. Nggih, bangun hotel yang di dalamnya itu belum tentu wong waras kafe mboten syirik. Tapi kalau merusak rumah Nabi Muhammad ini dianjurkan ben ora wong-wong ora syirik. Kurang ajar toh? Lah aturan-aturan koyong ini digawa ning Indonesia. Setelah sampai Indonesia aku kemaki-kemaki ya ngono kuwi kuburan kabeh dirantake, aja dikeki jeneng. Dadi kuburane tikus, kuburane wedhus, kuburane bapake waduh. Lah ya jenengan ki piye to, Le? Rumah Rasulullah. Digawe pasar sing ngono saiki nggo di perpustakaan. Rumah Sayyidina Khadijah ibu orang-orang mukmin sak dunia dirusak. Tapi nek bangun gedung tingkat jam-jam jam dinding. Jam ning Mekah sing pernah ning Mekah ni orang pernah ning Mekah nonton ning kono ning TV. Rajak bareng-bareng mudian mudian kuat ya mangkat Mekah ya. Wis aja nganti ora mangkat kabeh bismillah orang bayar. Numpak apa mimpi. mimpi. Saya mimpi yo tekan kono, lumayan to ya. Bangun gitu lho. Jam tidur, jam sing gede dawa kaya ngono. Saya duduk di tengah-tengah di sekitar Ka'bah ki lung anggere ndonga, ndangak wis ora khusyuk Ketok jam. Ketok bangunan napa neng. Gedung tingkat sak ngono akeh. Nek kaya ngono kuwi ora sirik, kaya ngono kuwi entuk. Tetapi rumah Rasulullah dihancurkan, rumah Khadijah dihancurkan, tempat perang Badar Rumiyen niku di hampir dihilangkan. Jadi ben wong-wongi ora mudeng sejarah, ngene wis ora mudeng sejarah gampang dijajah. Iku biasa. Ada selondo biyen rene 300-an, 300 sejak tahun punjul sing dijupuk sik apa sejarah dulu. buku-buku sejarah ini singkir ke kafe ben ora kenal bangsa ini jadi ngerti nih orang mudeng nih bangsa Indonesia ini bangsa super hebat sing ora hebat lah menungso-menungso nih sing aneh-aneh gitu seneng ngebong-ngebong, jenenge golek-golek dolan-dolan ana apa-apa wong urip rukun penak kok mumet urip rukun makanya tadi disampaikan rukun no. Zaman Rasulullah itu terdamai, tenang. 23 tahun Rasulullah ki mendamaikan dunia semuanya. Nah iki kok ke Indonesia sak cuwi sak ngili ngono ya. Padu ruwet bae. Arep golek apa? Uripo sing rukun, uripo sing Masya Allah. Ikut Rasulullah. Lah inilah haul selan gripek ini Kita pakai contoh bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau mengenalkan Allah dan Rasulnya. Terus kita berjuang demi menegakkan kebenaran, berjuang demi menegakkan ahli sunnah wal jamaah, berjuang bagaimana caranya supaya negeri dan bangsa ini menjadi negeri yang makmur, Bangsa yang selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Tanpa ada masalah dan musibah. Yang sekarang ini setiap saat turun musibah. Yang lahar dingin, yang banjir, yang ini. Dikarenakan hati-hati manusia sudah tidak peduli kepada sesama. Yang ada manusia saat ini mereka rakus mereka ingin menang sendiri dan selalu berbuat dolim terhadap sesama, dolim terhadap manusia, dolim terhadap lingkungan, dolim terhadap tanaman, dolim terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena keboliman ini akhirnya timbullah bencana-bencana Bencana itu bukan murka Allah. Bencana itu sebagai peringatan Allah terhadap kita. Bagaimana kita harus menjadi manusia yang harus lebih baik daripada yang lalu. Mari, tahun 1433 Hijriah dan 2012 Masehi. Serta Hall Basunan Gibik Insya Allah Ki Ageng ini akan membawa negeri ini menjadi negeri yang makmur berkat beliau insyaallah para wali tidak mereka bal ahya inda rabbihim yurzakun wali-wali Allah tidak ada yang mereka ini tidak diam mereka akan terus mendoakan karena mereka hidup di sisi Allah mereka selalu mendoakan umatnya ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada pasti mereka ingin kita ini senang kita ini damai mereka di dalam kubur-kubur mereka yang solat-solat yang membaca Al-Quran membaca Al-Quran karena mereka orang-orang dikatakan di dalam hadis Rasul, shalur mar'u ma'aman ahab, manusia dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta Al-Qur'an, di dalam kubur pun selalu membaca Al-Qur'an. Kalau dia cinta solat, di dalam kubur pun selalu dia solat di alam barzakh, dia selalu solat. Orang-orang ini yang dekat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang doanya diterima oleh Allah. Waktu hidup maupun telah meninggal diambil oleh Allah. Selalu diperhatikan oleh Allah. Dan karena mereka diperhatikan oleh Allah. Mereka pula memperhatikan kepada umat yang ada di bumi kita ini. Itu manusia wali-wali Allah. Makanya cedak ono para wali. Insya Allah Nek cedak wali ini adem ayem, orang ketang butuh tok wis ke hatinya. foto ni wali iki ngadem ganti lha coba pasangan foto ni gali-gali kuwi wong wedok sing sikile sisi munggah dua sing siji ning ngisor ngono sapa sing ora dedekan nonton kaya ngono kuwi walaupun HPP barang ya padha wae tek astagfirullah kapan aku iso entuk kaya ngono padan ora mungkin entuk tetep ora mungkin entuk tapi kalau dipasang warna fotonya wali masya Allah Mang masang Bahlim, gambari Bahlim, misalnya gambarnya Mbah, Mbah Mansur, gambarnya Mbah, Mbah Salman, Mbah Jablawi, Mbah Kiai Kiai yang lain di pasangan dengan Mbah Mugil pasangan. Itulah ngono tak manding, subhanallah Gusti kapan ya bisa dadi kaya ngono. Lah ngono tak Ya Allah Gusti. Lah ngono kuwi. Ora mungkin ngopo. Gua malah nantang-nantang ora enak. Coba pasangan gambarnya zaman ngono bangsa menteleng Gua gambar menteleng terus tisu. Tapi wali Allah subhanallah. Mereka wajahnya itu dipandang selalu menyejukkan hati. Makanya orang-orang itu nek kepingin urip muayam tenrem pertama sing melek moto, melek melek moto ki sing mbok tonton kalau bisa ki sing api-api se. Terutama tontonan bapak karo mbok musik dengan pandangan rahmat. Lah, alhamdulillah Pak Bu salaman dicium. Ngono. Ucapan saiki iki ngambung tangane bapake ora endo kok. Syirik kok Itu diajarkan di sekolah-sekolah anyar Yang SD apa yang intelektual wil SD yang waduh gayane iki otaknya dibuat otak bagian belakang itu ada mempunyai sealah podo budune lebokno pondok luwe selamat gayamu otak-otak tapi karo bapake dhewe ora iso hormat. Sekarang iki salaman karo bapake ngambung ki angel lho saiki. Nek karo wong liya ngambung karo kiyaine ngambung tangan karo bapak bapake ora. Karo mbok ngambung tangane mboke ora pernah seumur-umur. Tapi pacake diambungi bolak-balik wong cilaka kuwi, nggih. Melwo para wali insyaallah mudah-mudahan selamat berhubung sudah jam 12 kita menanti kurang berapa detik lagi teng teng kayak wong edan edan iki lho saya kemarin lihat wong edan kabeh kedian tenan tak pikir iki negara iki piye to genahe polisi ini ya bingung iki ngenteni kok ngenteni jam 12 sih. 9 8 7 6 5 empat, tiga, dua, satu, bung, oh, apa? Ento apa, orang ento apa-apa, ento seneng yura ya seneng edan nih. Jadi kalau saya mengatakan seneng itu bohong, tipuan setan iblis. Edan itu, wong edan ditonton. Lagu itu nonton lagu itu edan. Lah yo ya lah nek mau mau tadi itu kan cuy kembang api. Lah nek gua ngurusi wong selawatan ya lumayan lah. Cik lumayan. Cik lumayan. Daripada ndak ngono lho istilahnya. Rodok rame-rame. Hari saya malam anu malah gede Mbah Fauzan motong tumpeng bareng. Ngentani 8, 7, 6. Oleh. <laughs> Ajib. Lah timbang sing ngono ana apa? Nyek, opo? Sing dodol trompet. Aku ki ndonga udan ya delalah ya ora kabul subhanallah. Aku ki ndonga ya Allah Gusti mudah-mudahan ujian dires terus nganti trompete melempem kabeh. sing neng selamat riadi ini puanggung walu ini jeblok kok kabia maksudnya jeblok ini mikir speaker ini enak sing muni jadi Arti saya gur mangap-mangap ini dah, Jurah ya kabel subhanallah. lebih kabel Setan yang ngomong aja ngono to, Beb. Kowe ya selawatan selawatan masa aku rendok seneng-seneng, Beb. <laughs> Setan ngomong ngono, teko ning omahku dodok-dodok assalamualaikum waalaikumsalam. Beb, aku krungu kowe mondongo ngono ngapa, Beb? Nantang setan. Ya terus piye to tan? Anak buahmu nggak ngene tak pikir selawatan ki akeh ternyata anak buahmu ketoke luwe akeh Tak dongake ngene bermain. Iya, iya bagi hasil to, Beb. Ya wis to, kowe iki selawatan ya selawatan bendina aku si manut lebih, Aku ya ganggu anak buahmu lho. Lah kowe kok setahun pisan nih, mbok pisuwi mbok dongake udan barang terus akalmu ki piye, Beb? Dikene ngono ki karo setan Arab tak usir nak sugi wedang saya. Kau butuh wedang lah. Ora oh, Beb, soalnya wedangmu beda karo wedangku, Beb. Wedangku ki ning ning bekonang lho, Beb. <laughs> ciu wedange. Wedange setane ciu. Dadi sing maca selawat ni sing bodho sing maca selawat sing mot arti diane wong wedok-wedok kuwi. Lho setan ki duwe anu. Lho banser barang enek. Setan ki duwe banser kira ora duwe, setan itu dari relawan relawan barang utuh banser maksudnya kaya banser bagiannya bagian kasih jalan kasih jalan enak bosnya kita ngedang kita ini kasih jalan kasih jalan lah makanya saya itu ngomong saja nih karo pemerintahan kita seneng ya senengin tuh tapi sing aturan boleh sampai sing orang tuh seneng Trompet orang apa apa dua trompet sepuluh neng omah mbok e bapak e anak e putu neng kafe kumpul neng meja dokoan jam limau tik tik hitungan satu sepuluh sembilan rabung gedang mati bareng blek saoma orang pokok seneng orang omah orang masalah jadi gitu lu maksud saya seneng boleh jalan-jalan gak ya boleh mesake polisi giring rono giring lah sing lanang-lanang neng ngomong coro-coro rambut tapi tidak iya buang orang genah gigir e ini tak tengah itu tok ini Terus karo iki cucu ayah ning enek cucu aning kene sithik. Terus nganggo anting-anting apa anting itu tutup aku wae. <laughs> Kene. <laughs> Kaya ngono kok ya urip dhewe subhanallah. Tak kau karo setan. Tang kuwi sapa lho? Dan itu kan lo Habib kan punya no relawan itu relawan saya. Jadi relawanku itu tuh kaya ngono. relawan relawanku nganggu kuplo kuplo ya relawan relawanku yes, ya biasa atau baby biasa atau bagi hasil. Aku ki setahun pisan. Aku ki kok paling happy Valentine ki bagianku. Kita ngomong ngono kuwi. pas tanggal 14 Februari Valentine ki bagiannya setan. Ini tahun baru ini setan. Jadi hati-hati ya. Minta maaf bangsaku yang kucintai. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya tinggal nolak. Tinggal Sing enek manfaate lakonane. Seneng itu untuk, Seneng itu macamnya banyak. Wong sing paling kepingin senenge seneng dunia akhirat kumpul anak bojo neng omah malah bilang-bilangan karo bojo. Iya. Rampung turu pijet-pijetan kan enak. -enak. Lagi metu gluyuran lanang wedok go ambune naudzubillah min dalik. Apa Abang to, Beb? Apa kowe pernah ngambu? Ya pernah, jejer. Saya pulang dari masjid wong gruong gruong gruong. kenal pot api-api dibolongi Jepang wis gawe sakjane wis pas karo kuping. Wis dipasake kuping wong nek ngrungokke mesti ora rusak. Lah kan kena wong juwiring apa engko juwiring wong di nom malah dintekke kenal pot iki e, tinggalke sithik. Ngono ki seneng. Iki nek udah bilang mendalik, kaya ngono masuk iso kurung wadah wong kaya ngono. kuping-kuping rusak ngono wis ora mungkin krungu adzan. Ah, Dadi hati-hati nggih. Hati-hati. Saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu nek wis nekane hol mauludan solawatan uripe yo ya dirubah. Dirubah. Dalan-dalan ya dalan-dalan tapi ya cedan-edanan. Arab ning anu ya ning Cakra Tulungi ana ketanggo ish nganggo banyu nang ora apa-apa. Mangan sing menak anak bojo dulang-dulangan nyenengke timbang edan-edanan. malam tahun baru saya malam tahun baru arep turu reso turun sing kono dhuwur kene dhuwur sing kene rong iki nang terus piye kaya ngene iki urip lha kowe iki niru sapa to le wong desa <laughs> asli niki wong desa manganane timul wong panganan timul ngono gaya-gaya niru wong Jepang wong Amerika kono wis turah-turah duite kowe iki utang urung pernah iso bayar Nggih, utangmu ki jek kakean, edanmu ajek. Lah kaya ngono ki arep urip nikmat saka ndi? Ya nikmat wong selawatan ngene, nggih. Insyaallah mudah-mudahan semuanya selamat. Bapak polisi kita terima kasih mengamankan acara ini. TNI Polri kita, relawan-relawan kita, banser-banser kita, semuanya sip, semuanya bagus insya Allah Ahbabul Mustafa yang akan membuat bumi Indonesia ini aman, tenang, tentram, bahagia, rezekinya berlimpah, menungsoni akhlaki hati, termasuk mengge jamaro, jamuro, jamuri, ge al hidayah, ya termasuk arisalah. insya Allah semuanya ini kegiatan-kegiatan bagus, kegiatan seperti ini wajib didukung dan terus didukung. Jangan sampai berhenti. Walaupun diomong kaya apa, silakan yang penting kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi apa yang dilarang. Apapun dosa pasti diampuni oleh Allah. Apapun kesalahan pasti diampuni oleh Allah dan diganti dengan kebaikan semenjak kita mau kumpul bersama orang-orang yang baik dan meniru perbuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bisirril الفاتحة